kampung tidak menyebut diri sebagai pahlawan, pejabat. Kami tidak belajar tentang politik. Kami hanya orang kampung yang hanya melihat gedung tinggi mulai membendung. Kami hanya orang kampung yang ingin melestarikan sejarah dan budaya. Kira kepentingan kami yang kami dahulukan. Kami tetap ingin menjunjung nilai sejarah dan budaya. Sejarah adalah guru, budaya adalah moral dan perilaku. Sejarah dan budaya tetap menjadi satu. Kampung dan negara lahirnya duluan kampung. Tanpa ada kampung tidak mungkin bisa berdiri negara. Ini sejarah. Para sesepuh, ini sepuh, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati Selamat malam Saya pertama-tama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Diperkenankan hadir dalam majlis yang guyup ini Di kampung ini Dalam rangka ngaji budaya ya eh, mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini mendapat ridho dari Allah Ta'ala kalau tak manfaat di dunia dunia wal akhirat kita ini saya sering mengatakan kita ini tidak kreatif dulu waktu zaman Bung Karno yang disebut sebagai Orde Lama. Ada ungkapan panglima kita adalah politik. Jadi semua orang bicara politik. Datang Pak Harto dengan orde barunya, mengkritik orde lama dengan mengatakan bahwa politik tidak bisa mengenyangkan perut kok dijadikan panglima. Lalu Pak Harto mengangkat ekonomi sebagai panglima. Ketika Pak Harto membangun ekonomi dengan orde barunya itu, sebetulnya pikirannya juga benar lah orang itu dipakani politik orang maregi kalau tidak warep perutnya lalu sembayangnya tidak khusuk jadi diganti saja panglimanya ekonomi nanti perutnya warep sembayangnya iso khusuk anteng damai harmoni lalu dibangunlah pembangunan ekonomi di wah sampai ada pelita di pelita tak karuan itu tapi kebiasaan kita ini kalau ya sebetulnya nggak salah ya ketika Pak Harto membangun ekonomi itu ya tentu saja melihat negara-negara yang ekonominya sudah maju seperti kita buka warung ya mesti niru warung yang laris masak warung yang bobor yang kita tirukan kan. Cuma sayangnya itu kita itu kalau niru itu orang awak-awak EDWC. Angger niru, cara jawanya angger niru. Ketika ada cewek-cewek Perancis pakai sepan, ketoknya kok manis gitu, kue tok pupune ketok wentise kok apik. Terus wong Indonesia niru. Wis ora peduli awake pira pokoke nganggo spas. Awake kelas berat nganggo span. Ya Allah. Kayak lepet kakian ketan. Kalau jatuh mesti gak ono sing ngadepno iki. Angin. Ketika koboi Texas pakai celana ngapret, kowe celana apa ngapret kabeh kathok. Orang peduli awake kau nganggo celana ngapret kayak biting. Jadi kalau niru kita itu anggur. Tidak nyawang awake dhewe. Itu termasuk ketika orde baru pun saya masih ada yang orde baru ya <laughs> meskipun sudah namanya orde reformasi kan orde baru masih banyak Jadi, maaf kalau saya kritik ini ini budaya kita itu kalau niru-niru jadi ketika niru pembangunan ekonomi barat Amerika sama Eropa itu ya sambil niru orang awang ngawa edw eh, Ya akhirnya hasilnya plek. Sana kapitalis, ini kapitalis. Meskipun wong Jawa Twitter, Pak Arto kalau kapitalis ya supaya gak pati ketoro kapitalis ya, disebutkan sebagai ekonomi Pancasila. Saya gak merdu dan bagus ini. itu. Jadi plek. Hasilnya apa? Hasilnya ya plek seperti sana. Yaitu menghasilkan masyarakat materialistis dan hedonis. Sana sudah mengoreksi, kita belum. Kita kapitalis, kalau sana kapitalis kapital sendiri, sini kapitalis kapital utama. Tambah parah itu. Dan jodoh-jodoh maka jodoh baru Kemudian Pak Arnold Lengser saya setelah mendidik kita 32 tahun. Bayangkan nggak kalau di kampus di perguruan tinggi dididik 32 tahun itu, <laughs> masya Allah itu S-nya entah berapa itu sampai s teler. Om itu jadi S3 saja berapa tahun paling Singapura. 40 tahun? Kok lama sekali? Belajar di perguruan tinggi itu untuk S3 itu berapa tahun? 4 tahun, bukan 40. Ini 32 tahun kita dididik Pak. Jadi saya guyu kalau sekarang mau apa namanya ngaku-ngaku tidak muridnya Pak Harto kalau saya lihat bokongnya truk ada tulisannya pilih iya, enak zamanku tak? Ya, jadi saya jawab ya tentu saja toh mbak. Om dulu nya cuma sampean ansal. Sekarang semuanya Soeharto Abel. <clears throat> Tapi itu bukan itu yang akan saya bicarakan. Ini yang saya tadi katakan tidak kreatif. Ketika Pak Harto lengser, jadi ketika Bung Karno panglimanya politik, dikritik Pak Harto, diganti ekonomi panglima. Ketika Pak Harto lengser, balik lagi politik dijadikan panglima. Setelah 32 tahun dididik Pak Harto sedemikian rupa, tiba-tiba kita kembali mengangkat politik sebagai panglima. Kenapa? Saya mengatakan tidak kreatif. Kenapa kok tidak? Dasar pisang-pisang Jadikan panglima budaya. Budaya jadikan panglima. Kenapa tidak? Ini lebih parah dari zaman Pak Harto, Bung Karno. Kenapa? Karena zaman Pak Harto itu orang tidak dipersiapkan untuk berdemokrasi. Sekarang orang semua kepingin demokrasi. Tidak siap berdemokrasi. Karena dulu tidak diwarai berbeda. Justru diwarai Pak Harto untuk seragam di dalam segala hal. Karena terbiasa seragam itu, jadi kita kagok kalau berbeda itu. Nah bagaimana mau berdemokrasi kalau berbeda saja tidak bisa? Mungkin Dan itu parah. Kita itu binika tunggal ika. Masyarakat kita majmu. Tidak diajari berbeda. Aneh sekali. Dan sekarang akibatnya seperti sekarang ini. Parah. sih kaget, betul kaget, betul kaget. Ditambah lagi zaman Pak Harto itu kalau tidak mau seragam, sikat. Atau dipecetet. Dulu industri pers itu belas apa ayu. Tidak ada orang kepengen jadi wartawan, tidak ada belas. Kenapa? Kalau banter sidik, wartawan itu tiarap semua. Kalau enggak tiarap, berhadapan dengan hal mongkok. Beda. Dewan Perwakilan Rakyat itu isanya mau ju, setuju, ju. Nanti orang kucing mau setuju. tidak setuju. Ingkang dari dewan dari mana-mana. Tiba-tiba Pak Harto Lengser ngejrut mau reformasi keterbukaan. Nah, itu yang mestinya yang kudu direformasi ini orang-orangnya Pak Harto. Tapi justru orang-orangnya Pak Harto inilah yang sekarang mimpin di depan sendiri sebagai reformis yang paling reformasi. <laughs> Kalau ini reformasi, reformasi. Gimana? Ibarat burung di dalam sangkar, tiba-tiba dibuka sangkar itu. Burung itu mobat mabit gak karu-karuan. Bingung iya, itu sekarang yang terjadi. sini mestinya Pak Harto yang demikian itu kok diangkat panglima itu budaya. Kita punya budaya luhur sekali dari desa kampung ini. Kita itu mayoritas umat Islam. Sekarang umat Islam lihat ajar pimpinannya siapa umat Islam itu. Pemimpin agungnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang akan dilakukan oleh umat Islam mestinya adalah ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang coba kita perhatikan. Ini ajarannya Nabi Muhammad dan ini masyarakat desa, kampung, kampungan, desit, Ini orang kota. mana yang lebih banyak mengikuti ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang desa yang desit, orang kampung yang kampungan, atau orang kota yang kaya, yang modern dalam tanda kutip. Ayo dijil. ajaran kaji Nabi untuk menghormati tetangga. Di mana ada penghormatan kepada tetangga? di kampung, desi, apa di kota. Di desa itu ada kematian tidak usah diumumkan perempuan-perempuan gocenong datang untuk menyatakan empati empati takziah kepada sukarela karena ajaran sudah membudaya. ya ajaran untuk aib dengan tetangga sudah mudah, Sampai di kota. Tetangganya mati dia nggak tahu. Menghormati tamu, ajarannya kali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana ya? Lebih menghormati tamu. Di kampung, yang kampungan, di desa, yang desit, atau di kota ning desa itu tamu belum ditanyai apa-apa itu sudah disugoi minimal teh pahit sak wernane ditokno kabeh ana gedang kluthuk isine gede-gede tokno roti ganjil ganjel ril tokno baru ditanya dari mana Ora mau tilik kawarasan Tilik kewarasan sampean tok. katulah itu biasa. Hanya untuk melihat kesehatan saudara sesama orang desa dan orang kampungan itu. Di kota sampai bertamu, pertama kali ditanya adalah KTP sampai. Rumah di desa di kampung nggak ada, pagar itu. Baru ada pagar ketika orang desa kepingin jadi orang kota. Karena sangka yang kota itu yang lebih berbudaya. Wah, wah. Di desa dulu tidak ada. Yang ada bahkan ada kendi. Kendi, kendi, jejer, jejer. Untuk kalau ada saudaranya yang lewat kehausan, bisa mampir ngombe. Bukan hanya mampir ngombe, tapi mengingatkan bahwa kendi itu air yang ada di tanah. Lihat, supaya tetap ingat tanah dan air. Tanah, Dulu di kampung-kampung itu sumur itu separuh untuk si empunya rumah separuh untuk orang jalan. Barangkali ada yang kepanasan, mau raut bisa mampir. Sekarang itu sampai di desa-desa pun itu sudah dipasang pagar tinggi-tinggi. Mengapa ada belinya barangkali? Ya? Niru orang kota. Niru orang Apalagi di kampung di desa si Polan yang akan bangun rumah untuk ditinggali dia sendiri, tapi kawan-kawannya di kampung ikut naik membangun rumah itu. Istilah dulu gotong royong. Tidak ada ini, gotong royong kan ada kematian, rame-rame datang. Tahlilan tiga hari, tujuh hari. Sekarang sampai wong kutha dinyek itu bid'ah. Orang tidak boleh kumpul-kumpul, tidak boleh rukun. Pokoknya kayak wong kota itu, nafsi-nafsi, egois, memikirkan diri sendiri. Celakanya, ini bisa sampai kol panjang sendiri itu. Sampai kol panjang. Apa yang dilakukan orang-orang desa dulu, harus saya katakan dulu. Karena sekarang banyak orang desa yang kepingin jadi orang kota. Entah pengaruh televisi, entah pengaruh saudaranya yang jadi tukang batu di kota kan. Tercengang-cengang lihat kota, dianggap kota itu adalah yang pokok orang desa ke kota tidak membawa nilai-nilai budaya desa, budaya kampung ke kota, tapi bahkan pulangnya membawa budaya kota ke desa. Ini ngejak rusak harum. Mestinya orang-orang yang di desa kalau ke kota membawa kedesaannya, ke kampungannya, ke kota untuk mempengaruhi orang-orang kota supaya seperti mereka. Wong di Rokno desit ngene kok isin. Harus bangga. Desit, iya aku desit Aku umat Muhammad. Kalau orang Islam mengatakan aku umat Muhammad. Sampai lihat pesantren-pesantren itu di desa semua tidak ada yang di kota, kecuali pesantren saya. Mulanya pesantren saya tidak ada santrinya. Nah, ning kota gak payu santet ning kota gak payu sing payu apa hmm, ustaz <laughs> ini apa namanya Tapi perhatikan itu kan kata orang-orang santri al khairu kullu fitibai rasul sallallahu alaihi wasallam ya tentu saja kalau orang Islam yang paling baik diantara yang baik-baik adalah mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang saya memperhatikan saja kalau ukurnya orang Islam itu baik ya kalau memper kanjeng Nabi lah kalau sekarang perbandingannya orang kampung mbek wong nanti endi sing luwih memper kalau budaya yang dikembangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gampang sekali. Karena mayoritas kita umat Islam, maka budaya Indonesia itu mestinya budaya Islam. Sila pertama mewarnai sila-sila yang lain, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Oh, sekarang ini yang dibuat, dibuat standar, yang dibuat tolok ukur orang ini Islamnya baik atau tidak. Itu serban jenggot. Mana? Perilaku. Yang paling menonjol dari kajian Nabi Muhammad dan ajarannya adalah akhlak. Jadi Ibnu Qayyim mengatakan agama itu akhlak itulah. Jadi kalau Anda akhlaknya lebih baik dari saya, maka Islam Anda lebih baik dari Islam lain. Itu tolak ukurnya, bukan dalilnya. Dalil itu komputer saya aja bisa laptop saya bisa oh, gitu. laptop saya itu apa Quran apa semua tafsir mulai tafsir Jalalain Habib Nukasir Kurtubi apa klik gitu aja jawab ya. <laughs> nah jadi ukuran adalah perilaku, perilaku. Dan itu di desa-desa menjadi tatanan budaya, perilaku. Yang dihormati di desa adalah orang-orang yang memang perilakunya baik, bukan karena kaya, bukan karena pangkat. Belakangan saja orang kaya terus terhormat sekali Kan? Sekarang di Indonesia ini bukan orang yang berakhlak yang terhormat. Yang terhormat itu yang kaya. Bahkan simbolak balik disebut terhormat terhormat itu maka terhormat tidak Jadi saya bukan anti modernisasi anti kota saya biar bicara faktanya saja dan saya ingin mengingatkan orang-orang kampung dan desa orang usah tergiur dengan orang kota orang kota sing Islam pun itu loh ngerusak itu loh ah. kita kacau begini kenapa itu itu orang-orang yang di tokoh-tokoh Islam kan di kota-kota kenapa nggak ke desa lihat kiai-kiai desa, kiai-kiai kampung itu. Yang nyontoni tawaduk rendah hati, nyontoni kemanusiaan, nyontoni kasih sayang. Lum ulama pemimpin demo ketemu pulang pulang dan ada tertarik dengan orang tua kok silau sekali itu dengan kota kalau muludan, rejepan, tahlilan dibid'ahkan padahal tahlilan rejepan muludan itu bukan ibadah makto itu saja dibid'ah lah sekarang sembahyang Jumat di jalan lain itu ibadah makdo Fitnah besar itu. Kalau orang Surabaya melok kok. Orang desa-desa Surabaya melok. Kepencut kalau kutho. Rumah sana anggar kutho mesti bener. Anggar kutho mesti hebat. Anggar kutho mesti pokok. Kalian yang di kampung, yang di desa itu yang pokok. Kalian yang harus mengajarkan itu ke orang kota. Bukan sampean menyadap om main ngomong kotor gitu. Jadi sekian aja dulu, terima kasih. so, kampung itu ide idenya gitu mas. Ini harus bertanggung jawab ya, ini ya. Kok bisa gitu? Apa sampean desit temenan mas? Mungkin <laughs> gitu. saya ke Mas Taufik Raza dulu mungkin bisa uh, atau Bapak bapak dengan bisa memberi tanggapan gitu. Monggo, jangan dulu Mas. sabar dulu ini mungkin selaku wong kampung loh, ini lagi kan macak wong kutho ini iki kan gak macak desit loh kan monggo gak sabar gitu kok iso belajar so kampung ide ku so kondi sih cak cek anu ya, mendahului zaman kan Alhamdulillah saya ini uh, mengejar Kiai Haji Mustafa Bisri ini sudah lama Pak sampai saya mengejar di Rembang untuk agar supaya beliau datang di sini. Saya sowan sampai lima kali. Yang terakhir pada waktu itu Kiai Haji Mustafa Bisri merencananya mau mantukan putranya. Waduh sampai semalam-malam karena kecapean. Alhamdulillah pada hari ini beliaunya hadir di sini. Saya merasa bangga. Matur suwun sangat Pak Yai Mustafa Bisi yang guru saya. Saya salut dengan beliaunya karena saya harus manggil di kampung saya, harus datang di kampung saya, harus harus harus harus pokoknya. Karena beliau adalah tokoh yang sangat luar biasa sekali. Pak Yai, saya mohon fatwa-fatwa dari Pak Yai. Saya selaku FB Pak saya ini mempunyai 375 kartu keluarga 1750 jiwa kadangkala saya mengatur masyarakat itu masing-masing RT Pak bentrok satu RT bentrok pada sama saya itu RW kadang-kadang RW ini padahal koordinasinya dengan Pak RT Pak RT Pak RT Pak RT kadang-kadang sakrab itu iki wilayahku iki wilayahku Iki bilang panjenengan bisa mengumpulkan RT-RT itu apa? Kalau kecepatan seminggu sekali, sebulan sekali, kalau sebulan sekali kecepatan ya selapan dino sekali. Diajak ngomong mengenai nilai-nilai kampung, nilai-nilai desa yang bagus itu dan tantangannya dari nilai-nilai kota yang merusak. Kota itu paling kota adalah Jakarta. Jakarta itu meniru kota yang paling kota di dunia. Pokoknya sing di sing kita rame ning dunia ditiru wean Jakarta dulu. Baru Jakarta merembet ke mana-mana. Itu segala macam, mulai koboi Texas, apa rambut gondrong Beatles, rok sepan Prancis, ngantek apa namanya petentang-petentangan Islam model Timur Tengah. Deso itu kesederhanaan itu sudah budaya. Mengapa sekarang ada orang desa, orang kampung tidak sederhana? ya orang kota lagi terus pokoknya orang kota wis jian Aku diarani anti kota ya lah ngapu apujane ya orang kota. saya itu orang kota tapi kawan-kawan saya orang desa tak saya gambarkan orang desa saya punya kawan itu orang desa yang dua orang kota yang duwe saya selalu membanding-bandingkan ki anjaku wong putra Ada kanca-kanca sing luwih lelesek tenan itu. Yang luwih ndak dunung itu adalah orang desa asli tapi ke kota-kotaan. itu gampang titenane. Ini guayane kaya apa ini ning itu? Sampai Sampeyan suruh nyopot sepatunya, coba sepatunya copot. Kok kawas kaki ini ketolong yang besok. Pilihannya sederhana banget. Perang desa itu sederhana sekali. Saya punya kawan petani. Saya suka datang, kadang-kadang ikut menjegul di sawah itu. Ingin merasakan bagaimana orang yang jerih payahnya Yahono ya ini memberikan makanan kita tapi tidak kunjung dihormati di negeri ini. Pernah suatu ketika itu saya makan di galengan bersama-sama dia. Nek wong desa wong mesti ngerti galengan. Diteri istrinya nasi sambel geleh wis iku tok nasi sambel geleh makan di galangan makannya itu ya Allah nyenengke ya. sehingga saya pun sing biasanya sate itu <laughs> Om Kuto biasanya malah sate ini makan gereh harus sambel kue naik habis makan minumnya pakai kendi dariku gelegennya itu kerungu sak gelegek berkelegean Alhamdulillah Alhamdulillah jeruk banget asli dari kenikmatan yang dirasakan gelegeannya dan alhamdulillahnya itu menunjukkan orang ini bahagia sekali dalam keadaan OT-OT tidak pakai baju makan seperti itu Gelegen semua bandel. alhamdulillah begitu dalam kawan saya di desa. Sederhana dan menikmati kehidupan itu apa adanya. Saya punya kawan juga di kota paling kota di sini, kota metropolitan di Jakarta. Saya ditraktir di restoran yang namanya saja saya tidak bisa baca. <laughs> huruf agak huruf mati. Dia bilang ini saya sudah pesankan di restoran ini sampean nanti bolehlah sampean milih makanan apa saja tapi ada makanan yang istimewa yang saya pesan mulai kemarin yang didatangkan dari Amerika daging apa gitu daging sapi yang asli sana Besoknya betul saya kan? masuk restoran itu. Luar biasa. Macam restoran macam. Ditunjukkan kayak albumnya pengantin baru itu. wedi album wedi isinya menu. Wah, menu yang kuat. Kaya ono api ini. Tapi saya nggak bisa baca saya Bahasa sing kabeh. Mari silakan Pak. Anu Gusmus milih yang mana? Baca milih dia mau ngapa kamu? Sampai pilihkan saja lah. Ini ini yang kemarin yang sudah saya katakan itu yang dari Amerika itu ini. Delok. Rong atau saya ketemu. Di sepiro akeh rong atau saya ketemu. Ning omahku wis sak wulan iki 250. Iki sak saya kata. Tapi tak pikir-pikir loh, ke Amerika ya. <laughs> Wah, iya mesti <laughs> numpak pesawat barang iki. Yang saya tunggu-tunggu itu tok. Terus kepengin no pakanan daging Amerika. Batang pelayan ditutupi aluminium wedi jadi tidak ketok rupani. padahal saya kepengen roh dan gak dan kepengen roh rupani. <laughs> ditutupi Masya Allah terus pelayannya tanya e, mau disantap sekarang atau nanti ya, langsung sekarang aku harus banyak rokok dibuka Wuyune gede. Dagi iki kok semene to. Dagi eh. iki semene to. Ambek kentang telu. Iki Saya hitung-hitung dhewe iki. Daginge saya Iki ketang ambekan kacang itu ya 500 Tolong merong saya ketel. Eh, saya lep ngono ae. Iku nek ora ambek kancane sak puluhan. Kumpul semene tok. Ini mergo ana pesone ana anune barang ya saya pura-pura. Tanpa capok kawan saya yang kaya ini yang neraktir saya ini itu rantai hanya dimakan sedikit itu rantai ya Allah pesen ke Amerika bukan dintekno kok orang yang restoran tak ada no aku di restoran aku di aku ya isi di sini ya ngentek Ya orang yo masya Allah itu kira-kira aku agak saya ketahui di dipangannya iki 250 ewu mau dipangan semono. Setelah itu setelah itu dia mengeluarkan tas tas kecil wisine pil. Lah kula gumun kok ini kok pil sekian banyaknya ini pil apa ini? Oh, ini asam urat pak, ini ya, gula, ini kolesterol masya Allah mulane lo, mangan rantai orang gregekin belas ya orang alhamdulillah belas ini orang kota tadi orang desa saya ingin memberikan gambaran bagaimana kesederhanaan mewujudkan kebahagiaan di desa dan kemewahan yang luar biasa justru tidak bisa dinikmati oleh orang kota maka saya hanya bisa menjawab Pak Kapa supaya di samping makan memberikan terus apa namanya bermusyawarah dengan RT RT itu untuk memberikan penyadaran pencerahan pada mereka bahwa budaya mereka di kampung di desa itu luar biasa luar biasa jadi jangan sekali lagi jangan silo dengan orang tua. Saya selalu memprovokasi orang-orang desa yang di kota itu. Kamu kembangkan nilai-nilai budaya desa kampung itu di kota ini. Jangan malah kamu nanti balik ke desa bawa budaya-budaya kota. Badannya saja kan kelihatan. Orang kota badannya agak lemu, sih sehat, ya kurun sekikil sidik-sidik masuk angin sidik masuk angin sing tuku tolak angin itu kutho kabeh wong desa bledeh barang ora kelambenan barang ora masuk angin kenapa karena sederhana di Pak Sabar ngomong. Saya kira itu ya Pak Sabar. Jadi pesan saya ya lembukan. sekali lagi karena saya orang Islam jadi ya yang saya ikuti ya kajian Nabi kajian Nabi ya sebagai pemimpin itu disebutkan di dalam Al-Quran kajian Nabi itu lembut kepada orang ya sampai jadi pemimpin kok kasar jelas bukan dari kajian Nabi jelas boleh dicarikan dalilnya di Quran Nabi Nabi Fabima rahmatin minallah lintalah. Saya biasanya nggak pernah dalil. Tapi ini karena dalili orang yang suka dalil. Lembut anjingan sebagai pemimpin lembut. Jadi sepeda itu kalau dikasih oli, dikasih gemuk, enteng ngolah ini. Ngontel Tapi nek ora ana sepedane mok gemuk to, ya mok mbledek blok-blok. Jadi doa itu menyertai upaya-upaya kita, upaya-upaya kita. Yang kita inginkan adalah nilai-nilai budaya yang luhur yang selama ini dicontohkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Bisa oh, untuk tetap kalau berlangsung kalau bisa berkembang ke kanan kiri kita karena dengan apa namanya nilai-nilai budaya yang luhur ini insya Allah hal-hal yang kurang baik yang terjadi karena pengaruh-pengaruh yang tidak baik dari mana-mana itu bisa sedikit kita tangkap. Mari kita bersama-sama berdoa dengan saya biasanya kalau doa itu tidak hanya doa umum. Itu nyucuk no, merkuh Gusti Allah kesugih banget. Jadi kalau minta dicucuk no. Jadi tidak hanya dungo untuk satu, tapi untuk banyak. Biasanya saya minta masing-masing itu juga ngerentek no jaluane dhewe diri karena orang itu jaluannya beda-beda. Orang sekian banyaknya ini nggak sama jaluane kan angen-angen itu sing diharap-harap itu kan nggak sama mungkin ono sing kepengin dagaki nyawa utang mungkin ono sing kepengin dan duwe mantu ono sing kepengin pensiunnya dipercepat kan macam-macam lah orang itu jadi nanti kita membaca fatihah dulu membaca fatihah sekali tapi iya karena setainya 11 kali. Tidak usah sampai tanyakan kenapa kok 11 kali. Nanti tidak jadi dungo malah diskusi. Ini dari Waliullah Kiai Munawir. Kiai Munawir itu mbah guru saya karena putranya dan menantunya adalah kiai-kiai saya. Dan kiai-kiai di Indonesia ini yang mengajarkan Al-Quran umumnya sumbernya dari kiai. Jadi dia tidak pernah bertanya dalilnya apa, kenapa kok dibaca sebelas kali. Saya ikut saja. Pokoknya di mana-mana kalau dungo saya suruh ajak baca ATK, ia akan setainya sebelas kali. Ing membaca iya karena stain ping solas itu sambil ngelentek no jalur aja diuji ngelentek no saja jangan diucapkan nanti tonggone ngerti hanya sampean dan Gusti Allah yang tahu rahasia sampean dengan Allah rentek no. iya karena stain ya Allah pulau kepengin gadah griya pun dahulu Gusti yang pari iya karena stain kula kepingin umroh iya karena stain kalau gak ada utang limang yuto dari sakit nyaur. Ya itu limang yuto ke atas ya kalau nilainya itu aji kertonya. Kalau lima juta ke bawah ya ya sini aja cukup lah. Tidak <laughs> perlu gusmus lah itu mohon. <laughs> Masa diutang saya ketewa ya aku simpan konsumen ya. Kebacut nenyek jadi juga nanti Pak nafas juga bisa ngelentekno penjaruannya baik yang untuk masyarakat maupun untuk pribadi pun anu pun gak ada angan-angan jaluan ya.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 وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم يا الله لا إله إلا أنت يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا قابض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيد يا حفيد يا حفيد يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا راقب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بائس يا شهيد يا عفو يا واكب يا قوي يا متين يا قوي يا متين قوي يا متين يا والي يا حميد يا مخفي يا مدير يا معيد يا مخي يا مميت يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا عادل يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا اول يا اخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والاكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باكي يا وارث يا رشيد يا صبور اللهم انا نبوك باسمائك الحسنى كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا اللهم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ببركة سورة الفاتحة المعظمة وسبع المثاني من القرآن وبسر أسمائك الحسنى واسمك المعظم اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترت ولا مكروبا إلا نقصت ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا دينا إلا قضيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا وسطها يا رب العالمين Ya Allah Gusti kula lan sederek-sederek kula ingkang hadir wonten majelis menika ya Allah nyuwun dhateng panjenengan kanthi nyebat asma-asma agung panjenengan kados panjenengan perintahaken mugi panjenengan kabulaken kados panjenengan janjiaken ya Allah Gusti kula lan sederek-sederek kula ingkang hadir wonten majelis menika sak zuriyahipun Mugi paling paringi wilujeng dunia akhirat, panjenengan paringi wilujeng lahir batin ya Allah Gusti. Dek-dek kula ingkang hadir wonten majelis menika panjenengan paringi tetap iman dan Islam. Panjenengan paringi gampil urusan urusan pun ya Allah. Panjangan sembarakan rezeki pun kangge ibadah datang panjangan Ya Allah Gusti tepihaken sedherek-sedherek pulang ingkang hadir wonten majelis menika. Sanging kanca boyo Angin copi-copi yang boten kiat dipun tanggung ya Allah. Tak mugi-mugi sedaya pun sedherek kula ingkang hadir wonten majelis menika. Panjenengan sembadani kapulang kendia ya muji mujibas ini. ya mujibas ini ya arhamar rahimin. Ya Allah Gusti mugi-mugi tujuan kan nopoi hajat kita sedaya wonten mriki akan kampung lawas menika panjenengan paling ridho panjang lakukan sakit kersanan ya Allah ya Rabbal Alamin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه محمد الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين demikian kurang lebihnya mohon maaf terima kasih atas perhatiannya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته